Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bagaimanapun kita memuji dan menyanjungnya, maka kebesarannya, keagungannya dan kemuliaannya lebih daripada apa yang mampu diungkapkan oleh manusia. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagimu ya Allah Karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri Ini salah satu zikir yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan karunia-Nya kepada manusia untuk menggambarkan terlalu banyak pujian dan sanjungan yang harusnya diberikan atau dipersembahkan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikannya meliputi segala hal. Kebaikannya yang sangat luas dan menyeluruh <clears throat> meliputi segala hidup manusia. Mulai dari kebaikan dalam memberikan penciptaan memberikan hidayah kepada Islam, memudahkan seseorang untuk menyelenggarakan urusan hidupnya, memberikan hidayah kepadanya untuk memeluk Islam, untuk merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya mengikuti petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimudahkannya kita menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah dengan belajar agama, memahami dan mengamalkannya, kemudian diterimanya taubat dan dihapuskannya segala kekurangan-kekurangan kita ketika kita beristighfar dan meminta ampun kepadanya. Subhanallah sungguh tidak terbatas dan tidak terhingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia, maka wajar kalau seseorang itu seharusnya menjadi hamba yang bersyukur. Selalu seharusnya menjadi hamba yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hamba yang terbaik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang paling banyak memuji dan menyanjungnya. Ketika ditanyakan apa sebabnya beliau melaksanakan ibadah yang demikian rajin dan kuat, beliau menjawab, "Fahalla akunu abdan syakura." Apakah tidak sebaiknya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memilih seorang muslim dan alhamdulillah kita termasuk di antaranya untuk mengenal agama Islam yang agung. Untuk mengenal petunjuknya yang itu merupakan jaminan insya Allah kita akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Kemudian kita diberikan taufik untuk bisa mengenal Islam yang benar, mengenal jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi petunjuk yang pertama petunjuk mengenal Islam, kemudian petunjuk untuk mengenal jalan yang benar dalam Islam, sehingga kita bisa menjauhi perbuatan syirik. Alhamdulillah, kita bisa mengenal tauhid yang benar, kita bisa merasakan kemerdekaan dan kebebasan hidup karena kita tidak bergantung kepada makhluk, tidak takut kepada makhluk, tapi cuma takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat agama kita. Kemudian nikmat-nikmat lain yang Allah anugerahkan kepada kita diberikan ke kecukupan dalam hidup, diberikan rumah tangga, keluarga yang baik, anak-anak yang juga insya Allah senantiasa bisa kita harapkan mendoakan kebaikan untuk kita, menjadi tabungan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim yang tahu diri mestinya dia berpikir sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, sudahkah dia menegakkan rasa syukurnya kepada Allah dengan kesyukuran yang sebenarnya? Satu saja di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita hitung dan kita bandingkan dengan orang lain yang tidak mendapatkan nikmat ini. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Islam. Mereka mengikuti agama kafir. Padahal mereka juga secara zahir bersungguh-sungguh melaksanakan agamanya. Bersungguh-sungguh mengorbankan jiwa dan hartanya, tenaganya, waktunya untuk melaksanakan apa yang mereka anggap sebagai penghambaan diri kepada sebahan yang mereka sembah, tapi kita ketahui hasilnya tidak ada kerugian yang mereka dapatkan karena mereka tidak mengenal ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama, menghendaki agama selain Islam, maka Allah tidak menerima darinya dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Lihatlah mereka-mereka yang di sekitar kita. Bandingkan dengan diri kita, apakah ini tidak menjadikan kita bersyukur kepada Allah? Kalau kita bertanya dalam diri kita masing-masing, sewaktu kita dilahirkan, apakah waktu itu bisa kita memilih untuk saya ini ingin dilahirkan dari ibunya ibu muslimah dari rahimnya seorang ibu yang muslimah. Apakah waktu itu kita punya kuasa untuk memilih atau ini ini semata-mata karunia murni dari Allah Subhanahu wa taala? Kita semua sepakat mengatakan ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya ada di antara kita yang ditakdirkan lahir dari ibu yang bukan muslimah, yang kafir? Kemungkinan besar sampai besar pun kita akan mengikuti agamanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka tidak ada pilihan bagi kita. Kalau kita menggunakan logika, apa sebabnya Allah memuliakan kita demikian tinggi? Padahal waktu itu tidak ada pilihan bagi kita. Murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin melimpahkan kebaikannya kepada kita, maka kemudian kita pun lahir dari rahimnya seorang ibu muslimah yang dengan itu alhamdulillah kita bisa mengikuti agama Islam dan mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Setelah itu kita besar mengikuti Islam, alhamdulillah diberi petunjuk untuk mau menyempurnakan memperbaiki diri. Sehingga kita mau belajar Islam yang benar, memperbaiki akidah, belajar tauhid, menjauhi perbuatan syirik, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal keutamaan iman, keutamaan beramal soleh, keutamaan beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan lagi dengan orang di sekitar kita. Ribuan kaum muslimin yang hidup di sekitar kita saat ini tidak mendapatkan satu pun dari petunjuk tadi. Akidah yang benar mereka kenal, tidak kenal. Banyak mereka-mereka yang mengaku muslim bersungguh-sungguh dalam beribadah tapi ibadahnya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan-amalan yang mereka kerjakan di muka bumi ini sewaktu di dunia dan kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu-debu yang berhamburan. Tidak berarti sama sekali. Apakah mereka kurang semangat? Banyak di antara mereka yang bersemangat secara zahir. Apakah mereka kurang berkorban? Banyak di antara mereka juga yang mau berkorban waktu, tenaga, bahkan jiwa raga mereka. Bandingkan dengan diri kita sekarang. Bandingkan dengan diri kita sekarang. Kalau kita mau merenungkan dari kecil sampai besar. Sejak kita masuk Islam. Ingat-ingat. Sudah berapa banyak jasa yang kita peruntukkan untuk Islam. Sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya masing-masing kita tahu diri sangat sedikit. Usaha kita, pengorbanan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sangat sedikit. Maka sekali lagi bertanya lagi pada waktu ini masing-masing kita. Dengan kelebihan apa Allah Subhanahu wa taala memilih saya untuk mendapatkan nikmat yang besar ini? Dibandingkan mereka-mereka orang-orang di sekitarku yang secara zahir mereka lebih semangat, lebih sungguh-sungguh ingin menjalankan Islam, tapi saya yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diutamakan dengan orang-orang di sekitarku. Subhanallah, tidakkah kita ini tidakkah semua ini menjadi renungan bagi kita? Ternyata kesimpulannya kita akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya Maha agung karunianya dan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung atau di apa ini diperhitungkan dengan perhitungan matematika. Orang yang berjasa, orang yang lebih sungguh-sungguh dia yang mendapatkan hidayah tidak. Setidaknya kalau kita terapkan dalam diri kita, kita penuh dengan kekurangan, lambat untuk berubah, ketika sudah datang panggilan untuk bertobat kita masih menunda-nunda waktu juga, mengulur-ulur waktu, Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya kepada kita. Masih dituntunnya kita untuk bisa menerima Islam, memperbaiki diri dan berusaha untuk mengamalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ini semua menjadi renungan bagi siapa saja yang merasa mendapatkan sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi satu saja di antara nikmat tersebut kalau kita bandingkan dibandingkan orang-orang di sekitar kita, maka kita mendapatkan begitu luasnya limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedikitnya kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ini renungan dan panggilan bagi orang-orang yang masih memiliki iman bagi orang-orang yang masih menyadari akan banyaknya kekurangan dirinya, akan lambatnya dia dalam bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sementara sekian banyak dan sekian besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan anugerahkan kepadanya. Cobalah kita renungkan bersama. Sampai saat ini kita masuk Islam sudah berapa tahun? sudah sudah berapa banyak fasilitas-fasilitas dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita? Jawabannya sudah lama. Sudah bertahun-tahun. Maka apakah waktu yang lama seperti ini belum cukup bagi kita untuk menjadi peringatan? Untuk segera kita berubah sekedar untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Mungkin saya pernah sebutkan dalam kajian bahwa apa ini eh, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa nazala minal haqq ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka yang ketika berlalu masa panjang dalam hidup mereka peringatan terus datang al kitabullah terus mereka baca semua sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan terpenuhi pada diri mereka berlalu masa yang panjang mereka tidak mau mengambil pelajaran juga tidak mau berubah akhirnya apa qasat qulubuhum hati mereka menjadi terkunci hati mereka menjadi beku dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Ini peringatan bagi manusia jika mereka selalu menunda-nunda untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekian banyak sebab-sebab kebaikan yang mestinya bisa merubah kita untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekian banyak dan sekian bermacam-macamnya limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, nikmat lahir dan batin, nikmat agama dan dunia, maka kenapa semua itu tidak menjadikan kita sadar untuk mau berubah, mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kembali kepadanya dengan bertobat dan segera memperbaiki diri. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, maka nabaina islamina wa baina an ataban Allah bihadhihi al-ayati illa arba'u sinin. Illa arba'u sinin. Tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami para sahabat radhiyallahu anhum dan antara ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan tegurannya kepada kami dalam ayat ini kecuali cuma empat tahun saja. Waktu empat tahun sudah cukup menjadi teguran bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bandingkan dengan kita yang sekian lama kita berislam, sekian lama kita hidup dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak nasihat, peringatan, ajakan untuk bertobat kita dapatkan, kita dengarkan. Bersamaan dengan itu kita cuma tenang-tenang saja, tidak mau berubah keadaan diri kita juga padahal kita semua menyadari semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala padahal kita semua menginginkan keselamatan darinya padahal kita semua butuh kepada taufik dan pertolongannya bukankah ini merupakan sikap tidak tahu diri naudzubillah min dzalik bukankah ini merupakan sikap yang menggambarkan orang seperti ini seharusnya pantas untuk dicabut hidayah darinya. Nauzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menyesatkan siapapun. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kata Rasulullah SAW. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Tetapi barang siapa yang Allah sesatkan dia maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Hidayah di tangan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mencabut dari hidayah dari seseorang dan semua itu sangat mudah untuk dilakukannya. Apakah kita tidak merasa khawatir akan kemungkinan ini menimpa kita? Atau apakah mungkin di antara kita ada orang-orang yang terlalu merasa besar Terlalu merasa dirinya mulia. Sehingga demikian sulit untuk tergerak hatinya. Menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian berat untuk merubah dirinya. Demikian berat untuk bertobat kepadanya. Siapa di antara kita yang merasa mulia? Maka coba renungkan apa bukti bahwa dia itu mulia? Bukankah kemuliaan manusia itu adalah dengan taat kepadanya? Bukankah kemuliaan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala? Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman. Sebagian di antara manusia ketika diajak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa enggan dan sombong seolah-olah agama Islam ini butuh kepadanya. Dia merasa besar seolah-olah Islam ini yang membutuhkan amal taatnya, sementara dia sendiri tidak merasa butuh untuk melakukan hal tersebut. Ini gambaran orang-orang yang naudzubillah min dzalik tidak tahu diri. Agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala muliakan meskipun tidak ada yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna kemuliaannya dan tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Wa may yakfur fa Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Jangankan cuma satu orang, dua orang, tiga orang. Semua makhluk di alam semesta Allah tidak butuh kepada amalan mereka. Allah tidak butuh kepada rasa syukur mereka. Mereka bersyukur, mereka taat, mereka bertobat adalah manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana ketika mereka berpaling, keburukannya adalah untuk diri mereka sendiri. Maka berpikirlah wahai orang-orang yang memiliki akal, memiliki akal pikiran. Sadarilah kenyataan diri kita bahwa kita yang butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad berpaling meninggalkan agamanya, maka Allah tidak butuh kepadamu karena Allah mampu untuk mendatangkan kaum yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Masih banyak orang-orang yang tahu diri, yang lebih tahu diri, daripada orang-orang yang tidak tahu diri ini yang mau untuk mendapatkan rahmat Allah yang demikian luas. Banyak orang-orang yang antri untuk mendapatkan hidayah. Kalau ada di antara kita yang tidak mau menyambut hidayah tersebut, maka silakan. Berlalu Allah tidak butuh kepadanya. Kita ketahui bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengumum, mengumumkan kepada manusia tentang kemahakayaannya sempurnanya kemahakuasaannya sehingga dia tidak butuh kepada amal perbuatan semua manusia. Allah berfirman, "Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertama hidup sampai yang paling terakhir jin maupun manusia semua dalam keadaan setakwa-takwanya manusia. Semuanya taat, semuanya rajin beribadah, semuanya melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Apa yang Allah katakan? mazada dzalika fi Hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku karena kemuliaan Allah itu maha sempurna. Mencapai puncak kesempurnaan, kemahasempurnaan, maka tidak akan berkurang atau tidak akan bertambah sedikit pun dengan ketaatan manusia. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertama hidup di kalangan kalian jin dan maupun manusia, dalam keadaan seburuk-buruknya hati, semuanya maksiat, semuanya melanggar perintah Allah, semuanya melakukan larangannya. Mana qasadhalika min mulki syai'a hal itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku dan kemuliaanku. Ini hadis kursi yang Allah Subhanahu wa taala umumkan kepada manusia tentang ketidakbutuhannya kepada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hidayah kepada manusia, maka itu murni karunia darinya. Yang kemudian nanti balasan kebaikannya untuk manusia itu sendiri juga murni karunia dan rahmat darinya. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari semua itu. Makanya setelah menyampaikan hadis kursi ini Rasulullah SAW bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Oleh karena itu barang siapa yang mendapati kebaikan dalam dirinya, jangan berpikir kemana-mana, hendaknya dia memuji Allah semata-mata. Kebaikan itu dari Allah, dialah yang beri taufik kepada kita. Kemudian dia memberikan kemudahan agar bisa kita mengamalkannya. Setelah itu dialah juga yang memberikan balasan kebaikan tersebut yang semuanya itu kembalinya untuk manfaat diri kita sendiri. Tidakkah dengan itu wajar? Man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan terhadap dalam dirinya, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang mendapati selain dari itu, maka janganlah dia mencela kecuali terhadap terhadap dirinya sendiri. Maka subhanallah, kalau kita mau merenungkan Sebenarnya alangkah tidak berakal, alangkah kerdil dan buruknya orang-orang yang tidak mau berubah kepada kebaikan. Orang-orang orang-orang yang enggan untuk menerima dan menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipikirkannya dalam dirinya? Apakah dia ingin hidup kekal selama-lamanya di dunia ini tidak meninggal dunia? Apakah dia mau mencari Rob selain Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kebaikan baginya kalau dia tidak menghadap kepada Allah? Jawabannya tidak. Apakah nanti dia bisa lari dari ancaman adab Allah subhanahu wa ta'ala kalau saat ini dia tidak mau kembali kepadanya? Jawabannya tidak. Maka apa yang membuat dia enggan untuk segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? apa yang menjadikan manusia untuk mengulur-ulur waktu segera bertobat kepadanya. Apakah seorang manusia tidak merasa khawatir akan saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala jika melihat memang orang ini tidak tahu diri dan tidak pantas mendapatkan petunjuk darinya yang akibatnya kemudian Allah mencabut hidayahnya darinya. Nauzubillah min Allah Subhanahu wa taala memang menawarkan kepada manusia berbagai macam hidayah kebaikan untuk mengikuti petunjuknya, mendekatkan diri kepadanya, bertobat kepadanya. Tapi ingat, ini ada batas waktunya. Sampai kapan? Yaitu sampai Allah Subhanahu wa taala melihat dengan ilmunya yang maha sempurna bahwa orang ini memang pantas untuk mendapatkan kebaikan sehingga ditetapkan hidayah dan taufik dalam dirinya kemudian orang lain ini tidak pantas, tidak tahu diri, terlalu sombong dengan dirinya, terlalu merasa bahwa dia yang dibutuhkan, sehingga pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut taufik dari dalam hati orang yang seperti ini untuk diberikan kepada orang lain yang lebih pantas untuk menerima hidayah tersebut. Nauzubillahi min kalau ini terjadi sama diri kita. Jadi ada saatnya Allah Subhanahu wa taala murka ada saatnya Allah Subhanahu wa taala berbuat seperti yang Allah perlakukan orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kurangnya apa mereka? Mendengarkan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, peringatan dari dai yang terbaik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak berubah-berubah juga, tidak mau mengambil pelajaran juga. Akhirnya setelah itu tidak ada satu kebaikan pun yang bisa masuk ke dalam hati mereka. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang dalam hati mereka terdapat kunci, terdapat penutup yang menutupi kebaikan dalam diri mereka? Subhanallah kalau kita mendengarkan peringatan dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh ustadz yang menyampaikan pengajian, kita masih tersentuh hati kita. Masih ada kesadaran untuk mengoreksi diri kita, maka ketahuilah ini tanda-tanda kebaikan. Ketahuilah ini menunjukkan hidayah masih ada dalam diri kita. Tapi kalau Al-Quran dibacakan, hadis Nabi SAW kita dengarkan, tidak menggetarkan hati kita, Subhanallah, maka apakah yang bisa merubah orang seperti ini? Nauzubillah min Bukankah Al-Qur'an itu merupakan peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang masih memiliki iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin liyundhira man kana hayyan." Al-Qur'an itu adalah peringatan dan bacaan yang jelas untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang masih memiliki kehidupan dalam hatinya. Masih ada kebaikan dalam dirinya. Maka orang yang merasakan ini ada dalam hatinya segera dia sambut kebaikan tersebut. Segera dia perbaiki diri, selagi Allah masih berikan kesempatan kepada dirinya segera dia bertobat, segera dia menyambut hidayah dengan berusaha memperbaiki keimanannya, belajar memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan tersebut bagi dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menutup menguji hati manusia, maka setelah itu tidak ada satu kebaikan pun yang bisa diterima atau dilakukan oleh orang seperti ini meskipun dia ingin melakukan kebaikan tapi kalau hatinya telah tertutup maka hati manusia kita ketahui idza salahat salahal jasadu kulluh Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu baik maka akan baiklah semua anggota badannya dan kalau buruk maka akan buruklah semua anggota badan manusia. Maka kita perhatikan Ayuhal ikhwatu fiddin rahimakumullah Kita perhatikan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah seruan Allah Dan seruan Rasulnya Yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu untuk membatasi, menghalangi manusia dari hatinya dan bahwasanya hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Renungkan ayat ini, kita akan dapati beberapa hikmah yang sangat agung untuk menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang masih ada kesadaran dalam dirinya masih ada kehidupan dalam hatinya, masih bisa diharapkan kebaikan pada dirinya. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada kebaikan hidup bagimu. Ditawari kita diajak untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya dengan balasan apa? Untuk kebaikan bagi dirimu sendiri. Kemudian di akhirnya ada ancaman. Wa'lamu Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia maha mampu, maha kuasa untuk menghalangi seseorang, membatasi seseorang dari hatinya diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala apa yang Allah sebutkan di akhir ayat ini merupakan ancaman yang berhubungan dengan apa yang disebutkan di awal ayat. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, marilah kamu apa ini? Kembalilah kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah ajakan Allah dan ajakan Rasulnya karena dengan mengikuti ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti. Kemudian barang siapa yang enggan untuk menolak ajakan ini, maka ketahuilah wa'lamu ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menutupi membatasi seseorang dari hatinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mencabut hidayah dari hati manusia. Artinya, Jangan merasa aman. Kalau kita enggan untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya. Enggan untuk berubah memperbaiki diri. Enggan untuk bertobat kembali kepadanya. Jangan merasa aman akan kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala mengunci mati hati orang tersebut. Mencabut taufik dari dirinya. Sehingga setelah itu dia tidak akan bisa mengamalkan kebenaran lagi selama-lamanya. Nah, min dzalik ini adalah kondisi yang benar-benar membuat seseorang itu telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang sebenarnya. Kematian yang sebenarnya akibat dari dia tidak mau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala sejak awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah maka kami akan memutarbalikan pandangan mata mereka dan hati-hati mereka, mengunci hati-hati mereka sebagaimana mereka di awal pertama kali tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ancaman serius yang tentu saja akan berakibat fatal. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang masih punya kebaikan dalam dirinya, maka bersegeralah menyambut taufik dari Allah Subhanahu wa taala bersegeralah untuk bertobat kepadanya. Tidak ada yang dituntut ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bersungguh-sungguh untuk merubah diri. Bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan ingat keutamaan, kemuliaan dan keagungannya serta balasan kebaikannya tidak lain adalah untuk diri kita sendiri, manfaatnya untuk diri kita sendiri bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itu, bersyukurlah orang-orang yang mengetahui tentang kedudukan dirinya sendiri. Salah seorang ulama salah mengatakan rahimallahu abdan arafa qadra nafsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang mengetahui nilai dan kecilnya arti dirinya sendiri kalau dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak segera kembali kepadanya, maka dia berarti ingin menghinakan dirinya sendiri, berarti dia ingin memberikan keburukan untuk dirinya sendiri, Na'udzubillahi min dalik, maka orang-orang seperti ini memang orang-orang yang pantas mendapatkan keburukan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi saya ingatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sangat besar. Nikmat agama maupun nikmat dalam dalam kehidupan di dunia. Pengajian-pengajian yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kita mengambil faedah dalam rangka meningkatkan keimanan sangat tersebar dan mudah kita dapatkan di sekitar kita. Hmm. Dibandingkan orang-orang lain yang hidup di sekitar kita yang mereka dihalangi hatinya untuk menerima kebenaran Islam, kebenaran dakwah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang tentu saja ini menjadi apa ini perbandingan bagi diri kita untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada terhingga ini. Oleh karena itu, melalui kajian-kajian yang kita adakan, hendaknya kita jadikan kesempatan untuk merubah diri, kesempatan untuk memperbaiki apa-apa yang kurang dalam diri kita. Masing-masing kita mau tidak mau akan mengakui, semakin dia belajar, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pula bagian dari kebaikan hidup yang dirasakannya. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memberikan kebahagiaan dan kebaikan hidup yang hakiki kecuali kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan merasakan kesulitan dan kesempitan hidup di dunia dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta, naudzubillahi min dzalik, menderita dan tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, semua kebaikan dalam hidup diri kita, dalam kehidupan kita, kita akan rasakan sedikit demi sedikit sejauh mana kita mau berubah diri kita sedikit demi sedikit untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam agamanya. Oleh karena itu, jangan sampai diri kita luput dari kebaikan ini di dunia, apalagi di akhirat nanti. Mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya, kesempatannya kepada kita, maka segera kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kesempatan untuk berbuat baik, sarana-sarana untuk kebaikan, pengajian-pengajian yang bisa kita hadiri langsung, dari ustadz-ustadz yang bisa membimbing kita kepada kebaikan insya Allah maupun ceramah-ceramah yang bisa kita dengarkan lewat CD maupun kaset tersebar dan mudah kita dapatkan di sekitar kita. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain atau tidak perlu jauh-jauh, orang-orang yang dekat, tetangga-tetangga kita yang mereka bisa mendapatkannya tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini semuanya menjadi sesuatu hal yang seharusnya membuat kita bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menetapkan hidayah ini dalam diri kita dan menjauhkan sebab-sebab keburukan dalam diri kita. Maka ketahuilah ayuhan ikhwatu fillah. Ketahuilah bahwa yang namanya taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kunci untuk mengusahakannya adalah dengan kesadaran manusia sendiri. Taufik itu adalah dengan menyadari kebaikan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka kita meminta kepadanya dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkannya yaitu dengan bersegera memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah peringatan wadzikratan faul mu'minin dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mendapatkan nasihat yang tergetar hatinya untuk mengikuti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat dari peringatan, maka hendaknya buki ala nafsihi, dia menangisi dirinya sendiri karena hatinya telah terkunci mati dan telah jauh dari kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari peringatan ringkas ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayahnya dalam diri kita serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan sebab-sebab kebaikan untuk diri kita dan memudahkan segala sesuatu yang membawa kepada keburukan dalam dalam diri kita. Demikian afwan, minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada ada, ada penjelasan yang kurang apa ini yang menyakiti atau kata-kata yang kurang berkenan dan afwan atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. hanya sekali atau dua kali atau lebih dari peringatan, maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang keadaan masing-masing manusia. Mungkin sekali diberi peringatan kalau dia menolak dengan keras atau memang hatinya Allah mengetahui hatinya tidak bisa menerima kebaikan, bisa langsung ditutup hatinya. Ada juga orang-orang yang masih diharapkan kebaikan darinya, yang jelas ini di luar pengetahuan manusia yang yang ada kita berharap cuma kita punya kaidah umum bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kemurkaannya inna rahmati sabaqat ghadabi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi rahmati rahmatku itu mendahului kemurkaanku sehingga untuk hal-hal yang bersifat kebaikan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada manusia sementara untuk hal-hal yang yang berupa keburukan maka Allah Subhanahu wa taala apa ini eh, senantiasa apa ini e, memiliki rahmat yang luas untuk menyampaikan atau memberikan kebaikannya kepada kepada manusia. Nah. apa makna dari hadis tadi itu rinciannya Ustaz? Apa Kalau dia sehat hatinya, baik pula perilakunya. Oh. Kalau sakit hatinya, eh. buruk pula perilakunya. Oh, oh, oh, iya, iya. Artinya perinciannya bahwa yang menentukan kebaikan dalam diri manusia itu adalah hatinya. Iya. Oleh karena itu penyakit-penyakit hati itu yang paling utama untuk segera dibersihkan. Ya. Penyakit hati berupa syirik, ya, kemudian kecintaan kepada selain Allah, berharap kepada selainnya, takut kepada selainnya, ya. termasuk juga yang tadi dengki, ya. kemudian ya kesombongan dan seterusnya. Itu penyakit-penyakit hati yang menghalangi kebaikan pada anggota badan manusia. Ada pertanyaan, apakah bisa kita memohon kepada Allah agar diberikan hidayah buat saudara orang dekat kita? Bagaimana caranya? Iya, tentu ini merupakan doa yang baik. Kita mendoakan saudara kita bidhohril ghaib tanpa diketahuinya. Maka ini merupakan sebab yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan itu pula pada diri kita. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada saudara kita, orang-orang terdekat dengan kita dan ini merupakan persembahan kebaikan yang paling utama karena berhubungan dengan kebaikan dalam agamanya, maka tentu ini manfaatnya sangat besar sekali. Kemudian tentu kita karena mengetahui hidayah itu ada sebabnya, maka setelah kita mendoakan dia, kita juga melakukan sebab lain, usaha lain yaitu mendakwa, mendakwainya, mengajaknya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala mengajaknya untuk mempelajari agama Islam yang benar ini dengan cara yang benar kemudian mengamalkannya. Jadi kita doakan dia kemudian kita bantu dia melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Bagaimana cara kita agar bisa beribadah dengan istiqomah? <clears throat> istiqomah dalam ibadah tentu saja ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu terletak dalam hati manusia yang buahnya terpancar pada amalan anggota badan manusia, sementara hati manusia itu yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk bisa istiqomah, kita harus selalu berdoa setiap saat kepada Allah agar ditetapkan di atas kebaikan. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa setiap saat, setiap hari dalam sholat kita dalam surat Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami eh, apa ini <clears throat> jalan yang lurus. Berikanlah hidayah kepada kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Kata para ulama, kenapa kita disuruh meminta terus tentang doa ini? Padahal kita telah menempuh jalan yang lurus. Telah kita mengetahui agama Islam. Kita telah mengetahui sunnah Nabi SAW. Mereka menjelaskan maknanya di sini bukan cuma meminta hidayah agar bisa menempuhnya, tapi ada makna lain yang tersirat di situ yaitu tolabut sabat alaiha. Meminta keteguhan di atas hidayah tersebut. Juga tolabul mazid minha. Meminta tambahan untuk kesempurnaan hidayah tadi. Oleh karena itu seseorang yang mengetahui istiqomah itu adalah perkara yang sangat dibutuhkan karena kita tidak mengetahui apa yang yang yang terjadi di akhir hidup kita nanti. Saat ini kita masih bisa masih istiqomah, teguh di atas agamanya tapi besok kemudian waktu-waktu yang lain yang akan datang kita tidak mengetahui bagaimana keadaan diri kita maka oleh karena itu kita selalu meminta apa ini bersandar kepada zat yang memiliki segala kebaikan dalam diri manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa kepadanya dan meminta uh, selalu keteguhan dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara uh, agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan yang besar dalam Islam yang mana cinta itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala lahada <clears throat> dafi'an memiliki dua pendorong al mahabbatu wal ijlal kecintaan dan pengagungan <clears throat> kecintaan dan pengagungan apa ya al jamal wal ijlal, keindahan dan pengagungan. Jadi untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala kita harus mengenal keindahannya. Kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman yang benar, melalui pemahaman terhadap tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang yang paling mendalami masalah ini maka dialah yang seharusnya paling mencintai Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang nanti akan mengenal keindahan dan semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang itu akan memotivasi timbulnya kecintaan dalam dalam dirinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innila a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyya." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian semua dan aku adalah orang yang paling takut, tunduk dan paling cinta kepadanya. Nah. Ada pertanyaan lain? Ya, ada nasihat juga penghalang dari hidayah tauhid Ustaz. Iya. Mengingat banyak juga Ustaz yang mungkin turunnya maksiat tapi dikasih hidayah oleh Allah Iya, betul. Nah, dosa dan maksiat dan semua perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala jelas merupakan penghalang penghalang dari hidayah <clears throat> penghalang dari hidayah Meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang tadinya berbuat dosa, tapi satu saat dia melakukan sebab sebab yang besar yang itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dia berbuat dosa tapi satu saat dia tersadar akan keburukan perbuatan dosanya. Pada saat inilah ketika dia merasa dirinya kecil di hadapan Allah, kemudian dia merasakan butuh terhadap pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab inilah Allah berikan hidayah kepada kepada dirinya. Adapun orang-orang yang menganggap remeh perbuatan maksiat, mengecilkan arti perbuatan dosa-dosanya, maka orang-orang seperti ini yang terhalangi dari mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. mungkin sudah cukup ya. Ada pertanyaan lain kita akhiri. Sallallahu wasallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.